Artinya termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah beriman dengan adanya mizan, timbangan yang ditimbang dengannya amalan-amalan para hamba. Di dalam syarahnya disebutkan bahwasanya al-mizan adalah hak yaqsid bihi as-sirat ya'ti al-mizan. Setelah pembahasan sirat kemarin, maka yang berikutnya pembahasan tentang timbangan. Ini pun disebutkan dalam tulisan beliau untuk membantah mereka-mereka yang enggan untuk percaya. Yang berkata dengan logikanya, masa amalan perbuatan bisa ditimbang? Padahal amalan itu bukan benda yang bisa ditimbang, kata mereka. Maka kita bantah dengan kalimat Allah berfirman. Di dalam beberapa ayatnya. Kata Allah, wal waznu yawma idinil haqqa. Faman taqulat mawazinuhu فأولئك هم muflihun. kata Allah al-waznu yawma idin haqqa timbangan pada hari itu benar-benar ada. Faman thaqulat mawazinuhu, siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka merekalah orang-orang yang berbahagia. Waman khaffat mawazinuhu, faulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Sedangkan siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, maka mereka lah orang-orang yang merugi yang merugikan diri-diri mereka sendiri bima kanu bi ayatina yadlimun karena mereka terhadap ayat-ayat kami mereka berbuat zalim atau dalam ayat lain kalau tadi dalam surat al-a'raf disebutkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang lain seperti dalam surat al-anbiya dan juga dalam surat luqman dalam surat An-Nisa, bahkan dalam surat Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Disebutkan di sana mawazin. Faman saqulat mawazinuhu. Mawazin bentuk jamak dari mizan. Mizan artinya timbangan. Walhamdulillah. Di dalam ayat ini dalam surat Al-A'raf Allah menyatakan pertama kali wal waznu yauma idinil haqqu bahwa timbangan pada hari itu adalah hak, ini timbangan keadilan. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka mereka orang-orang yang akan mendapatkan falah. Nasallallahu alaihi ja'alana minhum. Kita berharap semoga kita termasuk yang berat amalan-amalan kebaikannya. Sedangkan siapa yang ringan, Wa man mawazinuhu. Siapa yang ringan timbangan amalan kebaikannya, berarti amalan kebaikannya sedikit. Mereka lah orang-orang yang khasiru anfusahum. Orang yang merugikan diri-diri mereka sendiri bimakanu bi ayatina yadlimun. Karena mereka membolimi ayat-ayat kami, kata Allah. Bisababi dhulmihim wa khubthihim. Karena kedoliman mereka, karena keburukan amal mereka, khaffat mawazinuhu akan ringan timbangan amal baiknya karena setiap amalan saleh akan rusak dengan amalan jeleknya faudkhilun nar wa bi'sal qarar maka orang tersebut terancam untuk masuk ke dalam neraka wa bi'sal qarar juga Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ونضع al qistal ليوم qiyamah فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها wa kafa bina hasibin. Kata Allah, kami letakkan, kami pasang timbangan-timbangan keadilan untuk hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a, maka tidak ada seorang pun yang didolimi sedikit pun. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Walaupun sebiji darah, sebiji khardal, kami akan datangkan. Kami akan ukur, kami akan timbang. Wa kafa bina hasibin dan cukuplah kami yang akan menghitung kata Allah Subhanahu wa taala Ikhwan ibn azakumullah sudah dua dalil yang dua-duanya menyebutkan kalimat mizan. Yang pertama dengan kalimat wal waznu dan timbangan. Sedangkan yang kedua wanadha'ul mawazin, kami pasang timbangan-timbangan. Ikhwani fillah azakumullah. Kalau akal kita belum bisa membayangkan seperti apa, jangan ditolak. Katakan saja wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu maha bisa. Maha kuasa. Bagaimana wallahu alam, yang penting amalan bisa ditimbang yaumul qiyamah. Ikhwani fillah azakumullah. Allah juga berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat ke-37 tadi dengan kalimat fala tudlamu nafsun syai'a. Tidak ada seorang pun yang akan dizolimi. Berarti timbangan ini adalah di antara bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah dengan sifat keadilannya Allah takdirkan, Allah pasangkan, Allah letakkan timbangan-timbangan. Allah timbang amalan-amalan manusia. Kadang ditimbang dengan badan-badan mereka. Kadang ditimbang dengan catatan-catatan mereka. Kalau dengan badan-badan mereka, maka berarti mereka ditimbang dan kemudian kalau mereka banyak amalan solehnya, maka beratnya sesuai dengan amalannya. Sehingga tangan yang banyak berbuat baik lebih berat. Kaki yang berjalan lebih banyak kepada kebaikan akan lebih berat. Sebagaimana riwayat tentang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika mengambil pohon arak yang biasa dipakai untuk siwak. Mereka melihat betis yang kecil dari Abdullah bin Mas'ud. Mereka tertawa. Kata Nabi, apa yang kalian tertawakan? Ya Rasulullah, kami melihat betisnya yang sangat kecil sekali. Kata Nabi, sungguh betisnya beliau ini Abdullah bin Mas'ud. Kalau ditimbang nanti yamal qiyamah lebih berat dari gunung Uhud. Berarti betisnya ditimbang lebih berat dari gunung Uhud. Demikian pula digambarkan dalam hadis-hadis lain bahwa orang yang gemuk ketika ditimbang sangat ringan. Orang yang kecil kurus ketika ditimbang kok sangat berat. Karena kaitannya bukan gemuk dan kurusnya. Tapi kaitannya adalah dengan apa yang pernah diamalkan oleh tangannya, oleh kakinya, oleh matanya, oleh badannya, oleh hatinya. Maka itu semua akan menjadi berat. Menambah beratnya sampai ketika orang itu seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu kakinya saja lebih berat dari gunung Uhud. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan itu kekuasaan Allah subhanahu wa taala. Kalau ditanya seperti apa timbangannya saya tidak tahu. Kami tidak tahu yang pasti ayat Allah adalah hak wal waznu yauma idinil hak. Yang jelas ucapan Allah adalah hak wa nadha'ul mawazin al-qist. Kami letakkan timbangan-timbangan keadilan. Juga Allah berfirman dalam surat Luqman ayat ke-16. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير dalam surat Luqman disebutkan bahwa Luqman mengatakan pada anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku, innaha intaku mithqala habbatin." Sesungguhnya amal perbuatan walaupun sebiji khardal fatakun fis sakhra, apakah di dalam batu atau di langit sana atau dalam bumi kata Allah ya'ti bihallah. Allah akan datangkan bahwa engkau pernah berbuat seperti ini, engkau pernah berbuat seperti itu walaupun sebiji khardal. Demikian pula disebutkan dalam surat An-Nisa Inna Allah la yadlimu mitqala dharratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan membolimi sebiji darah pun. Wa intaku hasanatan yudha'ifha. Kalau itu kebaikan, Allah akan lipatkan. Wa yuti min ladunhu ajran azima. Dan Allah akan berikan pahala yang berlipat kali. Berarti khonifrina azakumullah timbangan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau amalan itu hasanah, Allah akan lipatkan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat atau sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun perbuatan yang selain kebaikan maka sesuai dengan apa adanya, tidak dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memanggil ya ibad mengatakan bahwa Allah berfirman hadisnya hadis kursi Allah berfirman ya ibadi Inni haramtu dhulma ala nafsi. Waja'altuhu bainakum muharrama. Wahai hamba-hambaku. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Dan aku jadikan dia haram di tengah-tengah kalian. Allah tidak akan berbuat zalim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma ana bidhallamin lil abid. Aku nggak akan mendolimi hamba-hambaku, kata Allah. Dalam hadis kursi ini dikatakan bahwa Allah berfirman, Inni tu zulma ala nafsi. Aku haramkan kedoliman atas diriku. Artinya tidak mungkin Allah berbuat zalim. Dan juga kedoliman diharamkan di tengah-tengah kalian, wahai manusia. Allahul ladhi khalaqas samawati wal ard. Wal dunya wal akhirah. Wal jannah wal nar. Hum khalquhu wa hum abiduh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit-langit dan bumi ini, menciptakan dunia dan akhirat, yang memiliki surga dan neraka, semua itu makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, wa huwa la yadhlimuhum mithqala dzarrah, maka Allah enggak akan mendolimi hamba-hambanya sebiji darah pun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah dalam surat Al-Zalzalah yang kita hafal. Barang siapa yang mengamalkan amalan kebaikan sebiji darah pun akan melihat hitungannya. Dan barang siapa yang beramal kejelekan sebiji darah pun akan melihat hitungannya, akan melihat catatannya dan akan melihat bagaimana beratnya nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala dia salat, dia salat, dia salat. Belum tentu sama timbangannya. Dia bersadakah, dia bersadakah, dia bersadakah Dengan jumlah yang sama. Belum tentu beratnya sama. Belum tentu. Tergantung keikhlasannya. Ter tergantung ittiba'nya. Tergantung ilmu dia ketika dia meletakkannya di mana. Yang ini lebih tinggi daripada yang itu. Yang itu lebih tinggi dari yang ini, itu semua butuh ilmu. Butuh bimbingan sunnah. Dia akan berikan sesuatu pada perkara yang jariah misalnya. Maka manfaatnya terus mengalir. Maka tentunya sedekah tadi akan terus mengalir pahalanya selama apa yang dia berikan tadi bermanfaat terus menerus. Maka mengalirlah pahalanya dikatakan jariah azza wa azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka berarti barakallahu fikum ada catatan, ada timbangan. Sebab ada yang pernah bertanya, kalau sudah dicatat ada apa perlu ditimbang? azza fidina azakumullah. Dicatat dia salat yang ini dicatat salat akan tercatat pula nanti bagaimana beratnya salat yang ini, bagaimana beratnya salat yang itu, seberapa timbangannya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah mengingatkan kita apa yang pernah kita sampaikan tentang hadis bitoko, hadis kartu seorang yang dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bainar ruusil khalaiq di tengah-tengah makhluk yang dikumpulkan atau manusia yang dikumpulkan di padang mahsyar dan ditanyakan kepadanya bukankah ini semua dosa-dosamu ternyata dibentangkan sembilan sepuluh 99 lembar catatan dosa. Kullu sejilin mudal basar. Masing-masing catatan selembarnya itu sejauh mata memandang. Sampai orang itu putus asa. Ditanya halaka hasanah. Apakah kamu punya kebaikan? Dia menyatakan lah ya Arab, Aku gak punya kebaikan apapun. Karena putus asanya. Merasa tidak mungkin ada yang bisa menandingi dosa yang sekian banyaknya. Kata Allah, balaka hasanah wa innaka la tudlam bahkan engkau punya kebaikan dan engkau tidak akan didolimi dikeluarkan catatan kebaikannya sebuah kartu kecil bertuliskan la ilaha illallah artinya orang ini punya akidah tauhid punya akidah la ilaha illallah tidak dirusak dengan kesyirikan-kesyirikan yang besar masih tercatat kalimat la ilaha illallah tetapi hamba tadi karena merasa putus asa berkata, Ya Rabbi, ma hadihil bitaqah, ma hadihil sijillat, wahai Rabbku, apa bandingnya? Catatan kecil ini dengan 99 lembar catatan dosa yang satu lembarnya sejauh mata memandang. Dijawab oleh Allah, innaka la tudlam. Engkau tidak akan dibolimi. Ditimbang oleh Allah. Mana yang lebih berat? Ternyata yang lebih berat adalah la ilaha illallah fataqulatil bitaqah wa tashat asijillat Tashat asijillat maknanya ringan sekali 99 lembar tadi ternyata taqulatil bitaqah ternyata kartu yang bercatatkan la ilaha illallah lebih berat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah diampuni dosanya seluruhnya dan dimasukkan dalam jannah kata Ibnu Qayyim rahimahullah Tentunya tidak ragu lagi bahwa setiap muslim punya catatan tadi la ilaha illallah. Tetapi masalahnya kata Ibnu Qayyim tidak sama beratnya antara satu orang dengan orang lain. Itu masalahnya. Jangan kamu merasa bangga saya kan punya la ilaha illallah maka dosa 99 lembar catatan yang demikian luasnya sejauh mata memandang kalah dengan la ilaha illallah. Tenang saja. Jangan merasa tenang. Jangan merasa tenang dari adab Allah. Belum tentu beratmu sama dengan berat orang yang dikisahkan tadi. Ada orang yang beriman dengan yakin. Ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya, ada yang kurang yakin, ada yang ragu, ada yang syak. Ada yang berpura-pura di lisannya saja saya beriman, saya beriman. Ternyata di hatinya sudah tidak ada keyakinan. Maka hati kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walaupun amalannya sama, belum tentu beratnya sama. Belum tentu nilainya akan sama. Tergantung apa yang ada di hatinya. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada ucapan Syekh Rabi Hafizullah dalam syarahnya. Qala Allah subhanahu wa ta'ala adlun wa faradal adla. Allah maha adil. Memiliki sifat adil. Dan diantara bukti dan tanda-tanda keadilan Allah adalah Allah meletakkan timbangan-timbangan ini. Dipersaksikan oleh seluruh manusia. Adlun faradul adl fi hadhihi dunya ala ibadih. Maka Allah pun wajibkan keadilan pada semua hamba-hambanya. Wa kam yanharifun nas an hadal manhaj. Betapa banyaknya manusia menyimpang dari prinsip ini, dari manhaj ini. Wa an hadhihi da'watil khassa 'ala al-'adl dan betapa banyaknya manusia yang menyimpang dari keadilan. Ikhwani fi din a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya berhak memutuskan dengan apapun keputusan-keputusannya karena Allah ala kulli syai'in qadir dan Allah maha kuasa mutlak tidak ada yang berhak untuk menuntut, nggak ada yang berhak untuk menolak, nggak ada yang berhak untuk protes. Allah putuskan bagaimanapun kita harus terima. Tetapi lihat Allah Subhanahu wa taala ketika memutuskan si fulan masuk neraka, si fulan masuk surga, Allah sebutkan bukti-buktinya. Ini amalanmu. Ini catatanmu. Ini timbangan amalmu. Lihat timbanganmu sendiri. Faqra'u kitabiyah. Kata Allah bacalah catatanmu sendiri. Siapa yang menerima catatan dari kanannya, maka dikatakan padanya ha umuqra'u kitabiyah, silahkan baca catatan-catatan kalian. Adapun mereka yang mendapatnya dari kirinya, maka mereka dalam keadaan ketakutan. Dalam keadaan sudah merasa bahwa dirinya akan terancam. Mengapa? Dia lihat catatannya, itu saya salah, salah saya sendiri. Wala yalumanna illa nafsah. Jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Ini ikhwan bin azakumullah keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau Allah putuskan apapun para hamba nggak akan ada yang protes dan nggak bisa protes. Dan nggak akan ada yang berani protes. Tetapi karena keadilan Allah, Allah tunjukkan catatannya, Allah tunjukkan timbangannya. Nih hitungannya. Ini catatannya. Ini timbangannya. Lihat amalanmu sendiri. Zuku ma kuntum ta'malun. Rasakanlah akibat perbuatanmu sendiri. Ini ikhwan ibn a'azakullah yang namanya keadilan. Allah subhanahu wa ta'ala adlun wa farada al-adla. Allah maha adil dan Allah wajibkan pada manusia. Hendaklah bersikap adil. Hendaklah berbicara dengan bukti Hendaklah berbicara dengan saksi. Ini semua keadilan. Wabatan Nabiina bil ajal. Allah juga mengutus Rasulnya dan para nabi juga membawa keadilan. Wa anzala ma'ahumul kitab. Allah turunkan bersama mereka kitab-kitab liyakumu bainan nasi bil agar mereka para anbiya menghukumi manusia dengan keadilan. Ini ayatnya, ini dalilnya, ini qala Allah, ini qala Rasul. Menghukumi dengan keadilan adalah menghukumi dengan bukti-bukti, dengan dalil-dalil. Wa ma dzalika hatta al-muslimin aw aktsara minhum aw katsirun minhum yatajahaluna hadzal 'adl. Tetapi bersama dengan itu masih banyak kaum muslimin atau kebanyakan mereka yang yatajahalun berpura-pura bodoh terhadap makna keadilan. Yatajahaluna hadal adl. Mereka berpura bodoh ternyata terhadap keadilan. Fal adl fil Qur'ani wal adl fis sunnah wal adl fi ahkamillah tabaraka wa ta'ala maka ketahuilah yang namanya keadilan pada ucapan Allah Al-Qur'an. Pada ucapan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih as-sunnah. Al-adl fi ahkamillah yang namanya keadilan adalah pada hukum-hukum Allah tabaraka wa taala fi kullil umur dalam segala perkara. Hatta fi ma bainal muslimin wal kuffar bahkan antara kita dengan orang kafir pun kita disuruh bersikap adil. Ikhwani fillah azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah dalam risalah kecilnya yang membantah terorisme, beliau berkata sesungguhnya sikap adil, sikap jujur dan sikap menepati janji itu tetap harus kita jaga walaupun terhadap orang kafir. Gak boleh kita menipu orang kafir. Berdagang dengan curang kepada orang kafir tidak boleh. Atau berjanji dengan perjanjian damai tidak boleh kita mengganggu mereka. Atau mereka sebagai tamu atau mereka sebagai orang yang meminta keamanan, nggak boleh kita ganggu, nggak boleh kita lukai, nggak boleh kita bunuh. Itu juga keadilan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa al janji harus ditepati terhadap orang kafir ataupun terhadap kaum muslimin. Ikhwani fi din kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dikatakan di sini fima bainal muslimin wal kufar wa bainas salihin wal fujjar. Demikian pula terhadap orang-orang muslim ataupun terhadap orang-orang kafir, orang-orang yang baik ataupun orang-orang yang fujar. Ikhwani fillah a'azakumullah la budda minal adl. Harus adil. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah Syekh Rabi hafizahullah pernah membahas masalah keadilan. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya berangkat umrah ke Mekah dan dihalangi oleh Quraisy. Sampai kemudian terjadilah apa yang terjadi, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Yang di dalam perjanjian Hudaybiyah tadi pertama kalian harus pulang, nggak boleh masuk ke Mekah. Disetujui oleh Nabi. Yang kedua, bahwa kalian akan diberi waktu pada tahun depan tiga hari saja tidak boleh lebih. Keempat, kalau ada yang masuk Islam dari Mekah ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah. Tapi kalau ada yang murtad dari Madinah ke Mekah tidak boleh dikembalikan. Sepertinya timpang perjanjian ini. Para sahabat terheran-heran kenapa kok diterima? Ya Rasulullah, lima hadihi janiyah. Untuk apa kehinaan ini? Kenapa kita ngalah? Nahdu rijal. Kami adalah laki-laki yang berani, pejuang-pejuang. Kami tidak takut melawan mereka. Kita lawan saja. Kita paksa, kita perangi mereka. Ternyata ayat yang turun berbunyi Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu. I'dilu huwa أقرب taqwa. Janganlah kebencian kalian pada kaum tersebut menyebabkan kalian bersikap tidak adil. I'dilu, bersikap adillah karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Subhanallah. Yang Allah turunkan adalah kalimat bersikap adillah walaupun pada mereka orang-orang kafir musyrikin apa itu sikap adil yang dimaksud? Bulan itu bulan haram, tidak boleh perang di dalamnya. Tanah tersebut tanah suci, tanah haram, tidak boleh kita berburu saja nggak boleh, apalagi berperang. Dan kalian dalam keadaan sudah memakai ihram kalian. Apakah boleh berburu? Apalagi berperang? Baru mereka tersadar. Ikhwan ibn a'azakumullah. Naam mereka orang kafir fujar. Naam mereka penjahat zalim. Naam mereka menghalangi dari jalan Allah. Yasudduna an sabilillah. Kita benci kalian benci seluruh kaum muslimin. Membenci musyrikin. Tetapi ketika ada larangan dari Allah. Jangan katakan jangan. Jangan melanggar hukum Allah. Jangan karena benci pada mereka, bulan haram dilanggar, tanah haram dilanggar, bulan Julhijjah dilanggar. Jangan. Sikapnya tetap adil. Kita benci pada mereka, kita bunuh saja. Jangan, nggak boleh. Kalau dia terikat perjanjian. Jangan dibunuh kalau mereka terikat dengan perjanjian damai misalnya. Ini Islam. Ini keadilan Islam. Ijilu huwa aqrabu taqwa. Kebencian tetap kita benci pada orang kafir karena kekafiran mereka, karena perbuatan mereka. Mengingkari Allah dan Rasulnya, maka kita benci pada mereka. Tapi hukum Allah tetap hukum Allah, tidak boleh dilanggar. Janji tetap janji, jangan diingkari. Jujur tetap jujur, jangan berdusta. Ini ikhwani fiddina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lau zalamta kafiran bighairi haqqin. Kalau engkau mendolimi orang kafir tanpa kebenaran. ya khudullahu minka hadal haqq. Allah akan tuntut engkau yaumul qiyamah karena kebenaran. Bahkan lau natahat syatun qurana syatan jamma. Bahkan seekor kambing yang bertanduk. Yang mendolimi kambing yang tidak bertanduk. Yaumul qiyamah akan disaksikan oleh Allah akan ditegakkan keadilan pada mereka. Inilah sebabnya ketika mereka kaum-kaum kufar di dalam neraka melihat kejadian ini mereka berkata ya laitani kuntu turaba. Apa kisahnya? Apa sebabnya? Karena kambing tadi dihadirkan semua binatang-binatang yang terjadi kedoliman di tengah mereka diadili. dikesos. Sekarang giliran kamu yang mendolimi yang ini. Setelah dikisah semuanya, saling membalas dengan keadilan Allah. Setelah itu, gak ada surga, gak ada neraka. Kunu turaba. Jadilah kalian tanah. Setelah dikatakan jadilah kalian tanah, penduduk neraka berkata, Ya laitani kuntu turaba. Doa kiranya aku pun seperti mereka. Jadi tanah. Selesai. Gak surga, gak neraka. Maksudnya karena siksaan yang dahsyat dalam neraka, mereka berpikir lebih baik jadi tanah saja walaupun nggak masuk surga nggak apa-apa. Yang penting jangan masuk neraka. Ya laitani kuntu turaba. Ikhwani fidina azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan heran kalau yaumul qiyamah nanti ada orang kafir menuntut seorang muslim. Urusan masalah keadilan. Dan kedoliman yang dilakukannya. Sampai dikisos, tetap orang kafir masuk neraka. Tetap orang muslim berakhir pada jannah. Tetapi setelah adanya kesas. Pembalasan-pembalasan pembalasan-pembalasan al qiyamah. Yaqtadillahu minha al qiyamah. Allah akan tegakkan keadilan nanti pada hari kiamat. Wa huwa la yadhlim qatilan wa la yadhlim naqiran wa la yadhlim mithqala dharrah Allah nggak akan mendolimi satu fatil pun, nggak akan mendolimi satu nakir pun, nggak akan mendolimi satu mitkal darah pun. Ini ungkapan-ungkapan betapa kecilnya, betapa sedikitnya. Yang disebut dengan fatil, kalau kamu tahu korma, bijinya, di tengahnya ada kayak sumbunya. Itu disebut fatil. Nanti pada bijinya ada kayak kulit ari. Ini ada namanya tersendiri, namanya ketmir. Ketmir. Kemudian korma yang di atasnya tempat nempelnya korma tersebut bulat kecil itu namanya nakir. Ketiga-tiganya, ketmir, nakir, dan fatil disebutkan dalam Al-Quran. Dan ketiga-tiganya sebagai ungkapan betapa kecilnya wala yudlamuna fatila nggak akan didolimi sefatil pun nggak akan didolimi senakir pun nggak akan didolimi sekitmir pun min kitmir ini azakumullah artinya Allah nggak akan mendolimi siapapun sekecil apapun Allah nggak akan mendolimi wa ma dhalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun kami nggak mendolimi mereka tapi mereka sendiri yang mendolimi diri diri mereka sendiri maka Allah tegakkan keadilannya. Allah tegakkan keadilannya yaumul qiyamah. Allah buktikan sifatnya yang maha mulia yaitu sifat adilnya dengan menegakkan timbangan, mengeluarkan catatan, menunjukkan catatan-catatan dan sehingga ketika mereka diadab Allah katakan duku ma kuntum ta'malun. Rasakanlah apa yang kalian amalkan akibat perbuatan kalian sendiri. <clears throat> fa idza nufiqa fis suri فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون Ketika ditiupkan sang nanti yaumul qiyamah, fala ansaba bainahum, maka enggak ada lagi hubungan nasab. Setelah ditiupkan sangkakala, Fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Enggak ada lagi kekerabatan, enggak ada lagi hubungan nasab, semua berpikir dirinya sendiri-sendiri. Bapak enggak mikirkan anaknya, enggak mikirkan istrinya, istri enggak mikirkan anaknya. Anak tidak memikirkan bapaknya wala ibunya. Likulli mri'in yauma idzin sya'nun yughni. Likulli mri'in minhum yawma idin sya'nun yughni. Masing-masing punya urusan sendiri-sendiri. Jangan berharap karena bapaknya adalah orang soleh, ulama. Saya akan selamat dengan bapak saya. Masing-masing bertanggung jawab dengan amalannya sendiri-sendiri. فَمَنْ تَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Urusannya dengan berat atau ringannya timbangan kebaikan. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ fi jahannam khalidun. Adapun siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, maka merekalah yang merugi, merugikan diri mereka sendiri fi jahannam khalidun dalam neraka jahannam kekal di dalamnya. Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Mereka akan diterpa oleh jilatan-jilatan api neraka ke wajah-wajah mereka. Ini ikhwan fillah azakumullah ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekaligus sebagai dalil adanya timbangan yaumul qiyamah yang Allah tegakkan sebagai bukti sifat Allah yang maha adil. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ الصُّوفِيَّ كَثِيرٌ مِنْهُمْ يَقُولُ Innahum abnaur rasul. Kaum sufi sering berkata, bukankah kami turunan rasul? Bukankah kami keluarga nabi? Wa annahum yadkhuluna al-jannah. Tentunya mereka akan masuk dalam surga. Nanti yang lain akan berkata, kami turunan Abu Bakar. Tentunya akan masuk surga. Kami turunan Umar. Kami turunan Ali. Kami turunan Uthman. Kami turunan Hasan dan Hussein. Apa mereka tidak pernah membaca ayat ini? فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ Ayatnya sangat jelas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 101, 102, 103, 104. Fala ansab bainahum enggak ada lagi hubungan-hubungan nasab. Jangan menyatakan saya turunan ini, saya turunan itu, saya pengikut fulan, saya pengikut alan. Ini sufi yang sering mengandalkan kakeknya, buyutnya, atau kiainya, kita golongan fulan, maka tidak mungkin akan ditanya oleh malaikat. Fahada kedibun waftira. Itu adalah kedustaan. Masing-masing manusia bertanggung jawab sendiri-sendiri di hadapan Allah dengan amal perbuatannya. Masing-masing bertanggung jawab di hadapan Allah dengan apa yang nanti ditimbang oleh Allah. Faman taqulat mawazinuhu faulaika hum al-muflihun. Waman khafat mawazinuhu. Adapun yang ringan timbangan amal baiknya, maka merekalah alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Ikhwani fi din muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau bicara syafaat, kita sepakat ada syafaat. Tetapi ada yang diselamatkan sebelum masuk dalam neraka dengan syafaat ada yang sudah masuk neraka, diazab, baru kemudian tidak mendapatkan syafaat. Apakah kita termasuk yang mana? Wallahu taala alam. Tergantung amal perbuatan kalian sendiri. Kalau ternyata naudzubillah amalannya jelek, lebih banyak timbangan amalan kejelekannya, Allah sudah menyatakan fi jahannam, dalam neraka jahannam. Dan apakah bisa diselamatkan? Tergantung Kalau masih ada la ilaha illallah, masih bisa selamatkan. Kalau sudah tidak ada kalimat la ilaha illallah, artinya sudah gugur dengan kesyirikan-kesyirikan yang besar.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 Illa min ba'di an ya'darallahu liman yasha'u wa yarda. Kecuali bagi siapa yang Allah izinkan untuk siapa yang Allah ridhoi. Yang memberi syafaat harus dengan izin Allah. Yang diberi syafaat harus diridhoi. Siapa yang diridhoi? Allah la yarda li'ibadihi al-kufur. Allah tidak ridho kepada hamba-hambanya kekafiran. Artinya yang diridhoi yang masih memiliki tauhid. La ilaha illallah. Man as'ada nas bi syafa'atika yaumil qiyamah kata Abu Hurairah. Ya Rasulullah siapa yang paling berbahagia dengan syafaat nabimu atau dengan syafaatmu ya Rasulullah?